dari ketergelinciran orang yang bijak. Orang yang hakim, yang penuh hikmah, kadang suka tergelincir. syaitan qad yaqul kalimat ad الضلالة karena syaitan kadang mengucapkan kalimat yang sesat ala lisanil hakim melalui lisannya orang yang bijak Waqad yaqulul munafik kalimat al-haqqi. Dan kadang seorang munafik mengucapkan kalimat yang hak. Ini barakallahu fikum perkara sesungguhnya ujian yang berat. Kalau saja yang berbicara orang yang wadihud dalalah, orang yang tersesat dengan kesesatan yang jelas, siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar ucapannya? Tetapi yang berbahaya kata Mu'ad kalimat yang menyimpang tapi dari seorang yang hakim yang terkenal bijak terkenal alim terkenal soleh masya Allah tiba-tiba tergelincir berbicara salah atau sebaliknya munafik berbicara kalimat al-haq akhirnya kebanyakan orang menolaknya karena dia munafik ternyata kalimatnya adalah hak faqila li maka dikatakan kepada mu'ad ma yudri ini. Anil hakim qad yaqulu kalimat ad-dalalah. Terus bagaimana aku tahu? Ya Mu'ad. Bagaimana aku tahu kalau orang hakim tadi tergelincir? Kalau dia hakim. dia yaqulu kalimat ad-dalalah dan kadang-kadang berbicara kalimat yang menyimpang. Wa munafik dia yaqulu kalimat al-haq dan kadang munafik berbicara kalimat al-haq Qala dikatakan oleh Mu'ad, "Ijtanib min kalamil hakimil mushtahirat allati yuqal ma hadhihi." Jauhilah ucapan orang yang hakim tadi yang mustahirat allati yuqalu ma hadhihi. Yang orang-orang berkata, "Apa ini?" Wala yuzannika wala yutninaka dzalika anhu tetapi engkau jangan memisahkan diri dari dia. Karena dia seorang yang hakim, bijak. Tapi kalimat yang tadi, jangan dulu. Kalimat yang kamu semua bingung. mahadi Apa ini? Fa'innahu la'allahu an yuraja' Kita jangan tinggalkan dia, kata Mu'ad. Karena la'allahu an yuraja' Bisa jadi dia akan rujuk kembali. Bisa jadi dia akan rujuk kembali. Wa ta'allaqal haqqa idza sami'tahu dan dia akan berpegang dengan kebenaran kalau dia mendengarnya. Wa inna 'alal haqqi nuran. Sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Demikian kharrajahu Abu Dawud. Demikian riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dalam riwayat qala bal ma tashabaha 'alaika min qaulil hakim bahkan engkau hindari apa yang tasyabaha yang samar-samar dari ucapan al-hakim hatta taqul sampai kau katakan ma arada bihadhil kalimah apa yang dimaukan olehnya dengan kalimat ini Barakallahu fiikum. Ini diajarkan kepada kita agar kita tidak taklid. Pokoknya kalau orang ini saleh, hakim, masya Allah bijak, pokoknya apa kata dia? Tidak bisa. Kadang tergelincir sebagai manusia, Wabanu Adam mahlul khata wan Anak Adam tempat kesalahan dan tempat kealpaan. Setinggi apapun keilmuannya, kullu bani Adam. Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat kullu bani Adam. Tidak dikecualikan kecuali para anbiya. Tidak dikecualikan kecuali para nabi yang ma'asum Adapun selain nabi maka bisa tergelincir maka dikatakan hati-hati dari ketergelinciran seorang yang hakim, hati-hati dari ketergelinciran seorang yang terkenal hikmah, alim. Yang kayak apa? Bagaimana kita tahu? Dijawab, kalau dia mengucapkan kalimat yang tasyabaha, yang samar, tidak jelas, sampai orang-orang berkata, apa maksudnya? Mahdi, apa ini? Fahada yadullu ala anna al-haqqa wal batil la yaltabis um amruha amruhuma ala al-mu'min al-basir. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kebatilan tidak samar. Ya la yaltabis tidak tersamar urusan keduanya atas seorang mukmin yang basir. Bal la ya'riful haqqa bin nur. Orang mukmin memandang kebenaran dengan cahaya hatinya karena kebenaran bercahaya fayaqbaluhu qalbuhu maka hatinya menerima wa yanfir 'anil batil dan akan menolak dari kebatilan-kebatilan fayunkiruhu wa la ya'rifuhu nah sadaqa wallah benar beliau sungguh kita beberapa kali mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu, ternyata salah. Mendengarkan dari seorang alim, ulama. Kita akui keilmuannya, Masya Allah. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Tapi ketika berbicara, satu kali, kita terheran-heran. Ternyata, saya kira cuma cuma Anda sendiri anda pengong. Anda tanya kepada sebelahnya, iya, Anda juga bingung. Tanya pada yang ketiga, sama. Sampai pulang dari umrah, masih kita SMS-an di grup untuk mendiskusikan ucapan tadi. Barakallahu fiqh. Ini adalah perkara yang kadang-kadang terjadi pada seorang yang alim. Ketergelinciran, Wallahu ta'ala alam, apa latar belakangnya kita nggak tahu. Yang jelas Allah faal terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Muslimin rahimani wa Maka niscaya hati itu akan menjauh dari kebatilan. Fayunkiruhu. Wala ya'rifuhu. Akan mengingkarinya dan tidak bisa memakluminya. Ya'rifuhu. Jadi tidak bisa menganggapnya ma'ruf. Wa min hadzal ma'na qaulun nabi, maka makna yang seperti inilah yang ada dalam ucapan Nabi, sayakunu fi akhir zaman qaumun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Akan muncul nanti di akhir zaman satu kaum yang berbicara pada kalian dengan apa-apa yang kalian gak pernah dengar. Tidak kalian, tidak pula bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum yani annahum ya'tuna bima tastankiruhul qulub Yani mereka membicarakan atau menyampaikan perkara-perkara yang diingkari oleh hati-hati kalian kalian merasa janggal wala ya'rifu wa fi qawli antum wala aba'ukum tidaklah kalian tidak pula bapak kalian isyaratun ila anna mastaqarrat ma'rifatuhu 'inda al-mu'minin ma taqadumil 'ahd wa tatawul zaman fa huwa al-haq. Kalimat kalian tidak pula bapak-bapak kalian menunjukkan isyarat bahwa apa yang sudah mapan pengenalannya sudah kokoh di hati kaum mukminin seluruhnya dan juga di hati-hati kaum mukminin yang telah lewat dari bapak-bapaknya dan seterusnya ala tatawuliz zaman sudah sekian panjang zaman biasanya adalah hak seperti masalah sholat lima waktu sudah dari dulunya dikenal oleh kaum muslimin kaum mukminin seluruhnya puasa Ramadan demikian pula perkara-perkara yang berkait dengan keduanya wa tak ada ba'da kami mimma yastankir adapun apa yang diada-adakan setelah itu maka itulah yang biasanya diingkari oleh hati-hati mereka. Fala khairofi dan biasanya memang tidak ada kebaikan padanya. Perkara muhdad. Apalagi ini? Baru lagi. Ada istilah baru lagi. Ada istilah Islam liberal, belum selesai muncul lagi Islam sentara. Ya ya tankirun Manusia terheran apa itu? Apa maksudnya? Karena Itulah gambaran kebid'ahan Fadalla hadith wadisah وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه maka hadis ini hadis wabisah menunjukkan dan juga hadis yang sejenisnya yang semirip dengan hadis wabisah dalla ala ruju' menunjukkan harusnya kembali kepada hati-hati kita dalam istibah dalam keraguan atau istibah, kesamaran. Dalil tidak jelas. Hujahnya tidak ada. Maka istirahat Allah. Tanyalah pada hati. Artinya alternatif yang belakangan yang terakhir adalah istirahat qalbak. Tanyakan pada hatimu. Apa yang tentram di hatimu biasanya hak. Dan apa yang menggelisahkan hatimu biasanya batin fama ilaihi sakanul qulub atau sakanal qalbu yaitu apa-apa yang kepadanya hati tentram wan syarah ilaihi sadru yang dada lapang menerimanya fahuwal birr wal halal maka itu kebaikan itu adalah halal wa makana khilafu dhalik dan apa yang menyelisihinya fahuwal ismu wal haram maka itu dosa dan keharaman hati sempit tidak lapang, dada sempit tidak lapang, hati gelisah, maka biasanya dosa dan keharaman. Wa qawluhu fi hadisin Nawas wal ithm ma haka fi sadr yang namanya dosa adalah apa yang menggelisahkan dalam dada. Wa karihta an yattali' alaihi nas dan engkau tidak suka kalau ada orang yang melihatnya. Isyarah ila al isma ma astara fi sadri harajan. Ini juga bukti, dalil, isyarat bahwa dosa adalah apa yang mempengaruhi dalam dada. Mempengaruhi dalam bentuk haraj. Rasa berat, susah, diik, dayikan, wa qaliqan. Qaliq juga maknanya gelisah. Wattiraban, iltiraban goncang Falam yansyarih lahu sadru. Dada ini tidak lapang, sempit, susah, gelisah, goncang. Biasanya itu adalah sebuah perkara yang jelek. Wa ma'ahadha fahuwa indan nasi mustankar. Bersama dengan itu, bahwa perkara tadi diingkari oleh manusia bihaitsu yunkirunahu 'inda ittila'ihim 'alayh di mana mereka mengingkarinya ketika melihatnya wa hadza a'la maratib al ithm dan ini setinggi-tinggi martabat atau setinggi-tinggi derajat pengenalan dosa ketika istibah ketika tersamar Barakallahu fikum. Kalimat indal istibah ini kharaja minhu, keluar daripadanya apa yang tidak istibah. Jadi yang tidak istibah nggak usah dibahas. Yang sudah jelas haramnya dalam Quran, yang sudah jelas haramnya dalam hadis yang sahih, yang sudah ijma para ulama tentang haramnya, itu sudah selesai. Tapi yang kita bahas adalah yang mustabih, yang samar-samar. Yang nggak ada kejelasan dalilnya, nggak ada kejelasan hujahnya. Maka disitulah letaknya kita melihat pada hati Wahuwa mastankarahun nas yaitu yang manusia mengingkarinya dan hati juga mengingkarinya gelisah susah berat tidak lapang dan manusia mengingkari ala fa'ilihi wa ghair fa'ilih mengingkari pelakunya dan mengingkari pula orang-orang yang tidak melakukannya artinya perkara itu diingkari dikerjakan ataupun tidak dikerjakan wa min hadzal ma'na qaul ibn mas'ud dan semakna inilah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan." Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fahuwa 'indallahi qabih. Atau dalam riwayat dinukil dalam uh, eh, akidah Tahawiyah atau syarah akidah Tahawiyah disebutkan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa mara'ahul mu'minuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Apa yang dilihat oleh muslimin sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah kejelekan. Barakallahu fikum. Berarti barakallahu fikum urusan melihat manusia itu terakhir di belakang kalau sudah ada hujjah kalau Allah kalau Rasul, maka itu yang paling tinggi. Jangan diganggu gugat hanya karena manusia. Tapi manusia tidak suka, tapi manusia tidak cocok, tapi manusia mengingkarinya. Itu nggak peduli, nggak akan merubah hukum. Tetapi kalau sudah Quran, Sunnah, Ijma sudah lewat, ada perkara yang tidak ada kejelasan. Lafil Quran, walafil Sunnah, wala Ijma. Bagaimana ini? Lihat saja hatimu. Istafja qalbamu dan lihat bagaimana manusia. Biasanya kalau manusia cenderung menerima dan hati juga tenteram dengannya, biasanya benar. Tetapi kalau munkar, biasanya hati gelisah. Gak, gak nerima hatinya. Fitrah juga gak nerima. Manusia juga keumumannya tidak menerima. Biasanya perkara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kalimat wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan ila akhirih maka itu dalilul ijma' dalil ijma' kalau dilihat oleh kaum muslimin semuanya bahwa itu baik ya berarti baik di sisi Allah وقوله في حديث وابصة وبثعلبة وإن أفتاك muftun walaupun difatwakan untukmu oleh para juru fatwa. Yani anna ma haka fi sadril insan. Yani apa yang menggelisahkan di dada manusia, maka itu adalah dosa walaupun difatwakan oleh sekian banyak orang. Wa in aftahu ghairuhu bi annahu laysa bi'izm. Walaupun difatwakan oleh sekian banyak orang bahwa itu bukan dosa. Fahadihi martabatan taniyah. Dan ini adalah martabat yang kedua. وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره. أما مرتبة Apa martabat yang kedua? Kalau dia mengingkarinya tetapi orang lain tidak mengingkarinya. Kalau martabat yang pertama, hati dia mengingkarinya. Manusia juga mengingkarinya, maka sudah jelas. Itu nomor satu yang di atas. Berarti benar-benar itu adalah isim atau munkar. Martabat kedua, hatimu menyatakan bahwa itu adalah dosa, tetapi manusia tidak mengingkarinya, bahkan memfatwakan boleh. Wa qad ja'alahu aidan isman. Dikatakan فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله yaitu perkara yang seseorang merasa itu munkar duna ghairihi tanpa yang lainnya tanpa orang lain orang lain tidak demikian Waqad jahalahu ayatan itman dan dijadikan pula itu sebagai dosa. Wahada inna mayakunu idakan idza kana sahibuhu mimman syaraha sadu bil iman. Dan ini terjadi kalau orang tersebut orang yang hatinya dipenuhi dengan iman. Orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Wa kana al-mufti yufti lahu bi mujarrad dhann mail. Sedangkan juru fatwa yang berfatwa tadi orang-orang yang berfatwa hanya mujarradil dhannin, hanya dengan prasangka atau dengan kecenderungan ila hawa kepada hawa nafsu min ghairi dalilin syar'i tanpa ada dalil yang syar'i seperti zaman kita beberapa orang-orang yang dianggap sebagai juru fatwa sebagai ulama dalam tanda petik kebanyakan ahlul ahwa kebanyakan kita tidak bilang seluruhnya dan seperti ini Sedangkan ketika engkau punya ilmu, belajar, mengerti akidah, mengerti sunnah, mengerti ucapan para ulama salaf, biasanya perkara yang jelek, yang munkar, terasa di hati kita. Bahwa ini tidak benar. Walaupun kita belum tahu hujahnya, dalilnya, bahkan mungkin belum ada. Tapi sudah terasa di hati. Maka peganglah apa yang ada di hatimu. Walaupun aftakal muftun. Walaupun juru fatwa seluruhnya memfatwakan boleh, kamu jangan. ma kana ma'al mufti bihi dalilun syar'i. Adapun kalau para mufti tadi membawa dalil yang syar'i, fal wajib alal mustaftir rujuh ilaih. Maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk merujuk kepada ulama tersebut. Kalau berdalil, berhujjah, apalagi hujannya qawiyah wa illam yansyarih lahu sadruhu walaupun dadanya tidak lapang menerimanya kalahkan dadamu kalahkan perasaanmu lihat kedudukannya kita tidak bicara membandingkan antara perasaan dengan hujah. kalau sudah ada hujah, perasaan kayak apapun kalahkan kita bukan sufi yang beragama dengan perasaan kita halus sunnah berdalil dengan hujjah. Maka dikatakan di sini, kalau fatwanya dengan hujjah yang syar'i, dengan dalil-dalil yang qat'i, masya Allah, maka harus diterima, harus merujuk kepadanya. Wa lam yansharih lahu sadruh, walaupun dadamu mungkin sempit, berat, susah. Wa hadza karrukhas syar'iyyah. Contohnya seperti rukhsah asy-syar'iyyah keringanan-keringanan yang syar'i. Misal fitr fi safar. Ustaz yang menyatakan boleh, tidak apa-apa berbuka. Tuh, masa saya makan sendirian di orang-orang berpuasa? Enggak mungkin lah ini. Saya rasa perasaannya tidak enak. Masa boleh, Ustaz? Boleh. Qala Allah Ta'ala. Ain kuntum ala safarin. Ila akhirnya. Bacakan dalilnya. Wa qala Rasulullah SAW. Wa fa'ala. Dan Rasulullah pernah berbuka, mengangkat tinggi-tinggi bejananya, kidahnya. Kemudian meminumnya. Dan para sahabat melihatnya. Sehingga para sahabat ikut berbuka. Ini nggak bisa dibantah. Walaupun perasaanmu, masa sih usahanya pakai pesawat ber-AC. Keretanya mewah, eksekutif, begini, begini, begini. Udahlah, ya, jangan ngeyel. Tapi perasaan, jangan pakai perasaan. Ini kalau sudah ada hujjah qawiyah. Barakallahu fikum. Seperti masalah keringanan-keringanan. Wal marad. Misalnya berbuka ketika safar atau ketika sakit. Wa qasrus salah atau mengqasar salat dalam safar. Wa nahwi dzalika mimma la yansharihu bihi sudur katsirin minal juhal. Dan lain-lainnya. Dari keringanan-keringanan yang tidak lapang dada kebanyakan orang bodoh. Rata-rata orang bodoh menghitungnya dengan perasaannya dan akalnya. Masa sih? Safarnya sekarang nikmat. Ya dulu pakai unta berjalan panas terik di tengah padang pasir. Sekarang kan enggak. Di dalam bis ber AC, dalam kereta ber akhir. Itu barakallahu fikum tidak jadi hujah. Fahadha la ibrata bihi. Perasaan-perasaan yang seperti itu la ibrata bihi, tidak dijadikan hitungan, tidak ada ibrah padanya, enggak dianggap tidak dianggap. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahyanan ya'mur ashabahu bima la tansharihu bihi suduruhu atau suduru ba'dihim. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya dengan sesuatu yang para sahabat tidak lapang dadanya. Sebagian, ba'dihim, sebagian mereka. Sebagian para sahabat hatinya agak Bagaimana begitu? Terheran-heran, masa sih begini? Tapi mereka terima. Mengapa? Karena itu dalil. Ucapannya ucapan Rasulullah SAW. Fayamtani'una min Ada beberapa sahabat yang agak enggan untuk mengerjakannya. Karena hatinya merasa demikian-demikian. Fayaghdab min dhalik. Bahkan ada marah. Kama amarahum bifathil haji ilal umrah. Sebagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengganti niat mereka dari haji kepada umrah. Fasah membatalkan niat, merubah dari haji kepada umrah. Jadi berangkat mereka berihram dengan niat haji. Tapi ketika hampir sampai di tempatnya kata Nabi ganti niat kalian umrah. Kemudian umrah tamat tuh apa namanya tahallul setelah tahallul nanti ihram lagi baru ihram haji. Sehingga seakan-akan diwajibkan tamat tamattu. Dan itu pendapat yang tabas wajib tamat tamattu. Kecuali ada sesuatu hajat harus firan atau harus ifrad. Tapi hukum asalnya tamattu. Tapi sebagian yang lain menyatakan yang paling afdal karena Nabi menyatakan jadikan uh, <coughs> niat kalian umrah atau jadikan tawaf kalian sebagai umrah itu perintah untuk tawaf. Bahkan sampai-sampai Ibn Abbas menantang untuk mubahalah. Siapa yang tidak sependapat denganku, aku siap mubahalah. Barakallahu fiikum. Para sahabat agak kebingungan. Kita sudah niat haji kok disuruh merubah untuk umrah. Barakallahu fiikum. Fakarihahu man karihahu minhum. Ada yang kariha kama amarahum binahri hajjihim. Itu satu kejadian. Kama amarahum binahri hajjihim. Sebagaimana perintah Nabi untuk menyembelih sembelihan-sembelihan mereka. Wat dan tahallul dari umrah Hudaybiyah. Bukankah itu juga berat? Para sahabat enggan. Belum masuk ke Mekah. Dihalangi di Hudaybiyah oleh musyrikin Quraisy. Belum sempat tawaf, belum sempat apapun. Mereka sudah ihram semua sudah niat semua. Sudah memakai pakaian ihram, sudah talbiyah, sudah selesai. Tinggal masuk tawaf ila akhirnya. Terjadilah apa yang terjadi sampai perjanjian Hudaybiyah selesai dan kemudian harus pulang. Kata Nabi, batalkan ihram kalian. Maksudnya tahallul bukan bahas batalkan. Tahallul, cukur rambut. Sembelih sembilan-sembilan kalian. Gambaran sekarang mungkin pandang-pandangan kayak tadi. Kenapa sih? Masa pulang? Kita belum apa-apa. Begitu. Sehingga mereka diam. Nabi suruh dua kali, tetap diam. Sampai Nabi masuk ke kemahnya dalam keadaan sedih. Istrinya bertanya, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Aku perintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka. Enggak ada yang melaksanakannya. Kata istrinya, kau lakukan sendiri. Niscaya mereka akan mengikuti. Keluar Rasulullah SAW diiringi dengan oleh istrinya dicukur kepala rambutnya. Mereka melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya, harapan cukup Berarti benar-benar mau pulang. Sudah selesai, Nabi sudah cukur rambut. Maka mereka pun saling mencukur rambutnya sampai dikatakan oleh penulis sirah, ka'annahum yaqtatilun. Seakan-akan mereka saling bunuh. Karena pakainya pedang, khonjar, senjata-senjata sendiri. Mereka semuanya ya saling mencukur rambut mereka. Ini barakallahu fikum artinya perintah Nabi kalau mau pakai dalil tadi apa yang diingkari oleh hati tidak diterima oleh dan dada tidak lapang berarti batil tidak bisa nggak pakai. Mengapa? Karena hat berhadapan dengan hujah. Nabi yang nyuruh dalil. Maka perasaan berat, perasaan susah, perasaan sempit itu tidak jadi hujjah. Barakallahu fikum. وكرهوا li لقريش ala an yarji' min 'amihi dan juga mereka tidak suka hati hati mereka sempit bukan tidak suka kenapa kok ngalah pada Quraisy an yarji' untuk pulang pada tahun itu ya Rasulullah bukankah kami orang-orang yang kuat siap perang kami bukan pengecut kami bukan penakut. Kenapa nggak maksa saja? Kita lawan. Nabi menyatakan tidak. Kita pulang. Wala anna man atahu minhum yarudduhu ilaihim. Demikian pula dalam perjanjian. Perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang datang dari Mekah ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan. Itu juga mereka berat. Ya Rasulullah, Fima hadhihi daniyah. Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita kenapa kita terima kehinaan ini? Tetapi barakallahu fiikum hujjah qat'iyah. Hujjah sudah tegas dari Rasulullah SAW. Maka mereka pun pada akhirnya mengatakan sami'na wa Dikalahkan perasaannya, dikalahkan apa yang dipikirkannya, dikalahkan dengan hujjah dari Rasulullah SAW. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa fil jumlati fama warada nassu bihi falaysa lil mu'min illa ta'atullah wa rasulih kata Ibn Rajab ringkasnya apa yang sudah tersebut dalilnya nas hujjah maka tidak ada bagi setiap mukmin kecuali menerima enggak ada bagi setiap mukmin kecuali ta'ah mentaati Allah dan rasulnya kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerimanya maka dalil ini jangan dipertentangkan dengan hadis tadi hadis istafti qalbak mintalah fatwa dengan hatimu jangan dipertentangkan itu adalah pada satu keadaan tertentu. Ini pada keadaan lain. Kalau keadaan jelas hujah, jelas dalil, jelas nusus, yang ada hanya sami'na wa ta'ana. Perasaan, tulisan hati dan sebagainya jangan dipakai. Tetapi ketika ada sesuatu kesamaran, syubuhat, maka istati halba Wayan bagi an yaltaqi dhalika bin syirah sadr wal ridha atau yatalaqqa wa yanbaghi an yatalaqqa dhalik yatalaqqa maknanya menerima yaltaqi maknanya bertemu yang lebih tepat menerima wa bagi an yatalaqqa dhalik bin Shirah syirah sadri wal ridha semestinya untuk menerima semua itu dengan lapang dada dan keridhaan فإنما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به karena apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan wajib diridhoi wa taslim lahu dan wajib diterima kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai mereka mau berhukum kepadamu, wahai Rasul, dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak dapati di hati-hati mereka ada rasa berat. Mimma qadait. Dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah pasrah tunduk patuh. Wa amma ma laisa fihi nassun min Allah wa rasulih. Adapun apa yang tidak ada nasnya, enggak ada dalilnya yang langsung dari Allah dan rasulnya, wala amman yuqtada biqaulihi, tidak pula dari para salaf yang diikuti atau tidak pula dari orang-orang yang yuqtada bihi, orang-orang yang diikuti dari kalangan para sahabat wa salafil ummah atau dari kalangan salaf juga tidak ada Faidah waqa fi nafsil mu'min al-mutmain qalbuhu bil iman. Kalau terjadi dalam hati seorang mukmin yang memang hatinya penuh dengan iman, tentram dengan keimanan. Al-munsyarih sadruhu binuril ma'rifah yang dadanya lapang dengan cahaya pengenalan kepada Allah dan keyakinan kepadanya. Wahakka fi sadrihi kemudian hatinya gelisah karena satu syubhat mewujudah yang ada Walam yajid man yufti, enggak didapati pula orang yang berfatwa dengan ilmu. Fihi rosa enggak ada yang memberikan rohsah. Man yukbir an ra'ihi, wa huwa mimman la yuwassaq bi'ilmihi wa bidinihi, bal huwa ma'rufun bittiba'il hawa atau justru yang ada adalah orang yang tidak dipercaya agamanya atau orang yang mengikuti hawa nafsu yang ma'rufun bittiba'il hawa yang dikenal dengan mengikuti hawa nafsu fahuna yarji al mu'min ila mahakkati sadri maka disitulah seorang mukmin kembali kepada apa yang ada dalam dadanya ini kembali kepada hatinya wa in aftahu haula'il muftun walaupun dipatwakan dengan fatwa lain oleh haula'il muftun yang kebanyakan ahlul ahwa ahlul bidah barakallahu fikum mudah tergambar apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala berarti istafti qalbak tadi dalil tadi pada keadaan tertentu dan itu samanya dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Nah. وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا قال المروزي في كتاب الورع قلت لأبي عبد الله أن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شيء فقال أمرها أمر قدر متلوث قلت فتكره العمل فيها قال دع ذا عنك إن كان لا يقع في قلبك شيء قلت قد وقع في قلبي منها قال قال ابن مسعود الإثم حواز القلوب قلت إنما هذا على المشاورة قال أي شيء يقع في قلبك قلت قد اضطرب علي قلبي قال الإثم حواز القلوب telah disebutkan sebuah nas oleh Imam Ahmad rahimahullah yang seperti ini. Yaitu dikatakan oleh Marwazi dalam kitab Al-Wara. Qultu li Abi Abdullah. Aku katakan pada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad. Innal qati'ah arfaqu bi min sair al aswaq. Sesungguhnya qati'ah, qati'ah itu satu kumpulan kambing. Arfaq bi min sa'iril aswaq. Lebih apa cocok di hatiku dari semua pasar-pasar yang lain. Waqad waqa'a fi qalbi min amriha syai. Sedangkan dalam hatiku ada sesuatu min amriha syai. Faqala amruha amrun qadarun mutalawwid. Maka dia berkata urusannya adalah urusan yang jelek, kotor. Qultu fatakrahul amal fiha. Kalau begitu, engkau tidak suka beramal dengannya. Ditanya seperti itu da'dha anka. Kalau gitu tinggalkan. In kana la yaqa fi qalbika syai. Kalau tidak terjadi di hatimu sesuatu, silakan. Kultu qad waqa'a. Telah terjadi dalam hatiku sesuatu. Qala Ibnu Mas'ud, al-ithm hawazul qulub. Yang namanya dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hati. Kultu inna ma 'alal musyawarah Itu adalah dalam masalah musyawarah ini bukan perkara-perkara yang sifatnya halal dan haram, tapi perkara yang apa? dimusyawarahkan. Ini apa itu, yang ini boleh itu boleh. Baru kita pakai hati. Ayu syai'in yaqal fi qalbik? Apa yang terjadi pada hatimu? Qultu ittaraba alayya qalbi. Hatiku goncang. Qala ism hawazul qulub. Dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hati. Wallahu taala a'lam.